Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya tentang masalah sholat, tapi ya uh, sholat kan seperti eh, sabda Rasul, sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, yang saya pertanyakan di sini uh, ada bacaan-bacaan diantaranya kan uh, Allah Akbar Kabiru Alhamdulillah Kasiru sampai selesai dan ada juga yang berpendapat Allahumma ba'id baina khotayaya sampai selesai dalam bacaan e, sujud apapun itu dipersingkat terus baca e, robing fir robing fir yang dulu antar dua sujud dalam AA dalam tasyahud pun ada yang mengatakan tidak menggunakan kata sayyidina mohon penjelasan dari Buya tentang bagaimana sebetulnya sifat sholat Nabi yang memang seharusnya kita terapkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebagian orang memang kadang-kadang membuat kesusahan dalam hidup beragama ini gampang nyalahin ada seorang mengarang buku sifatus sholat, sifat sholatnya Nabi Muhammad yang paling benar seolah-olah salatnya orang lain salah semuanya seolah-olah dia tuh langsung melihat Nabi sendiri seolah-olah dia hafal semua hadis semua menyusun kitab lalu nyalain yang lainnya menyalain yang lainnya seolah-olah bacaan yang paling benar adalah bacaan itu innalillah seolah-olah sholat yang benar sholat yang itu padahal ulama dari masa ke masa berbeda pendapat urusan cara sholat cara sholat sholat memang empat rakaat tapi bacaan berbeda-beda di antara para ulama sesaat ini menggerakkan jemari sesaat tidak ini adalah ada kunut ada tidak sekarang tanyakan kepada eh, orang yang sok hebat ini Nabi kunut atau tidak kunut Imam Abu Hanifah mengatakan Nabi tidak kunut Mas Syafi'i Nabi kunut lah kok beda ayo mau ngomong apa dia ente lebih hebat dari mereka ini orang akhir zaman yang suka bikin keruwetan di dalam hidup beragama ini ya bid'ah dia itu membuat kerusakan di muka bumi Sayyidina enggak pakai Sayyidina ente, ente ngurus sholat itu adalah hal yang sunnah eh, Sayyidina diucapkan ada banyak Sayyidina diucapkan Sayyidina di dalam sholat atau tidak diucapkan di dalam sholat yang penting baca tasyahud saja dulu kalau anda pakai Sayyidina tidak akan merusak sholat kalau tidak pakai Sayyidina sholatmu adalah sah Sayyidina Muhammad dalam tasyahud Kemudian masalah doa iftitah. Wah, salat dia lebih hebat. Wah, ini doa iftitah yang dibaca orang di Indonesia dari masa-masa salah. Bukan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira itu salah. Waduh, hebatnya. Yang benar Allah ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'ata bainal masyiqi wal maghrib. Uh, itu salah. Enak bener ini nyala-nyalain orang itu. Ini penyakit. Ibu, itu namanya doa iftitah. Ada doa iftitah riwayat dari Nabi, sebagian ulama meriwayatkan doa iftitah termasuk selama ini yang kita baca adalah Kabi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanahu. Ini riwayatnya sahihah benar juga. Ada lagi riwayat sahihah juga Allah ba'id baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyriqi wa maghrib sampai akhir. Itu juga iftitah. Ya salah satu aja, enggak dibaca pun juga sah. Cuma ini loh penyakitnya sebagian orang seolah-olah dia paling benar. Ini apalagi sekolah-sekolah yang aneh itu lihat. Makanya kalau ibu punya sekolah kalau doa iftitahnya sudah beda, ini bisa lanjutannya ada nanti. Sudah selama ini doa iftitahnya selama ini kita baca Allahu barkabir alhamdulillah ya itu saja. Kalau sudah punya anak kok doa iftitahnya beda. Ini tidak sampai di situ saja. Dan kita tidak mengatakan Allah mabaid baini baini baina khotoya kama ba'ata bainal masyiq wal Kami tidak mengatakan itu salah tidak karena itu riwayat benar dari Nabi. Cuman orang itu tidak akan bisa menjalankan semua yang dilakukan Nabi. Ini hanya sepotong-sepotong saja. Baca dua-duanya kalau mau. Baca sah cuman gini kasih beri rambu-rambu ada sebagian sekolah kalau di negeri mungkin anaknya ibu kok doa itaftahnya mulai beda sebenarnya ibu telah salah memasukkan sekolah tidak oh, usah sok lebih hebat anakku dengan ini. Tidak. Ulama juga punya ilmu. Ulama-ulama kita madhab syafi'i juga punya ilmu. Ada pun masalah bacaan sholat ada. Termasuk tasyahud tadi sampai di mana. Bacaan sholat kepada Nabi seperti apa. Doa kunut pun demikian ada khilaf di antara ulama. Maka yang menjadi masalah adalah anda salah menyekolahkan anak. Mungkin anak anda mulai pulang dengan pembacaan yang semacam itu. Gak mau jangan baca itu nak, itu tidak boleh nak. Kalau kata gurunya begitu. Mana yang gak boleh? Yang dibaca ibumu Allah Akbar Kabir itu salah. Sebab Nabi sudah bersabda, itu kamaru'aitumuni usalli, Sholatlah gua seperti kamu lihatku. Yang benar ini nak. Wah ini, salah sekolah itu. Cabut. Kalau ada sebuah sekolah mengatakan, nak, doa iftitah itu diantaranya adalah ini loh ya Allah Akbar Kabiro yang kamu baca itu sudah benar sebagian ulama juga mengapi, menukil dari Nabi bunyi Allah maba'id bayini wabayna bayna khotoya ini juga benar nak mudah mana saja yang kau amalkan berarti benar dia gurunya tapi kalau sudah nyalain itu awas hati-hati cabut saja dari tempat itu Gak usah ragu-ragu sudah Gak usah sok anda wo, yang penting kan Al-Qurannya benar wah terjerumus anakmu nanti Oh, kenapa orangnya gampang nyalain orang lain sudah dari mukadimahnya sudah salah di sini Akhirnya sampai, apa itu Sayyidina? Enggak boleh. Bid'ah, menambah bacaan dalam solat. Enggak boleh. Yang boleh ada Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bid'ah. Memang di mulutnya gudang bid'ah dia tuh. Kenapa harus mengatakan bid'ah? Menyebut Nabi dengan gelar Sayyidina, ada Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ini adalah pembahasan khusus masalah yang demikian itu. Ulama mengatakan engkau ucap sayyidina bukan suatu yang bid'ah. Adapun mana yang lebih bagus? Lihat. Tidak pakai sayyidina adalah sah, pakai sayyidina tidak akan merusak solatnya dan tidak disebut sebagai bid'ah karena memberi gelar kemuliaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Anda berkata, "Bolehlah sayyidina, tapi jangan dalam solat. Kalau solat jangan ditambah-tambah." Dikisahkan dalam hadis sahih tentang tambahan seorang. Suatu ketika ada Nabi Sami Allahu liman hamidah. Hah? Waktu bacaan sami Allahu liman hamidah ada orang di belakang menambah bacaan. Menambah bacaan sampai Nabi akhirnya noleh. Siapa tadi yang nambah bacaan di belakang tadi? Dipikir mau dimarahi saya ya Rasulullah. Aku melihat malaikat berebut untuk mencatat amalmu. Oh gitu. <laughs> Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar dalam riwayat menambah tentang eh, tentang eh, zikir sami Allah liman hamidah yang yang yang ada beberapa zikir yang ditambah sendiri dengan dirinya dan Nabi tidak marah. Dan dilakukan oleh para ulama-ulama. Cuman yang menjadi masalah adalah orang itu tidak bisa memandang orang lain sebagai orang yang benar juga. Jadi menganggap dirinya paling benar lalu serta-merta dia merendahkan orang lain. Makanya hati-hati. Ini satu contoh saja. Alhamdulillah di majelis ini ya, ditanyakan yang demikian memang ada tanda-tanda di masyarakat itu sudah kalau habis nanti sesaat ngantemi masalah maulid Nabi Surah Mi'rat kemudian macam ah, main sampai urusan sholat ini sudah boleh masuk sholat mau dibeneri kita ingin sholat seperti sholatnya Rasulullah uh, udah serem kok judulnya sholat seperti sholatnya Rasulullah oh dahsyat ini siapa yang nggak mau sholat seperti sholatnya Rasulullah dihadirkan ini loh kuala Rasulullah hadis hadis hadis hadis hadis hadis hadis hadis sedana nah, inilah sholatnya Rasulullah baru setelah itu itu loh nak itu salah solat ibumu itu ibunya itu seolah-olah itu belajar dari meong itu ibunya itu juga belajar dari seorang ulama juga pakai hadis hadis hadis hadis hadis nabi banyak dan dikir juga banyak seolah-olah dia ini loh yang salah itu kalau seandainya dia ngajari kemudian memberikan wawasan ternyata dikir banyak dikir tasyahud bukan itu saja itu adalah penyakit akhir zaman ya jadi ibu, boleh Allah mabait baini ubainah baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Dan uh, itu adalah juga termasuk doa iftitah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukra wa asila itu juga doa iftitah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu mau pakai dua-duanya juga boleh. Yang enggak benar tuh loh orang yang gampang nyalain itu. Itu perlu dijauhkan itu. Dia ngerusak itu. Adapun ibu bapa Sayyidina nabimu ana sayyidu waladi adam. Apakah tiga anda menyebut Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad Allah salli Muhammad kata lihat Nabi Muhammad adalah Nabi kasih Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr ana sayyidul mu'minina wala fakhr ana sayyidu ahli jannati wala fakhr berapa kali Nabi menyebut aku adalah sayyidnya ahli surga wala fakhr aku adalah sayyidnya anak Adam aku tidak bangga tidak sombong yang merasa anak Adam maka sayyidnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa anak Adam ente ngerasa anak Adam atau enggak kalau tidak ngerasa anak Adam silahkan sayyidmu siapa nah, nah. kalau merasa anak Adam mana sayyid waladi Adam wala fakhr aku sayyidnya anak Adam wala fakhr kemudian memasukkan sayyid dalam solat bagaimana aku, aku membatalkan atau tidak ini dibahas oleh para ulama hanya orang yang berpikiran dangkal saja mudah menyalahkan orang lain membitahkan orang lain mengkafirkan orang lain mengeluarkan orang lain dari komunitas kaum muslimin naudzubillah itu adalah bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ini